diplesetkan sedikit, pecat dan kucurkan lain. Saya ini dipecat dari MUI, untungnya apa untuk negara? Digaji nggak? Di MUI nggak digaji. Apa untung ruginya negara kalau saya dipecat? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Bukan pejabat publik aku, betul? Emang otak kalau udah kebanyakan di tank begitulah. Pancasila mau digobah menjadi Ekasila. Ekasilanya itu gotong royong. Yang mau mengubahnya itu bukannya diusut, bukannya dipecat, malah keluar tagar, pecat tengkujurkan lain dari MUI. Memanglah kalau masih ada Rinto kuadukan sama Rinto. <laughs> Cocok lagumu bang, memang sontoloyo kali orang itu. <laughs> orang Islam terpengaruh pula itulah orang Islam itu tak cerdas main politik di masjid bahas politik jangan bahas bahas politik akhirnya kita bodoh soal siasah harus cerdas kita berpolitik itu pengalihan isu yang perlu dipecat orang yang mengusulkan Pancasila menjadi gotong gotong royong itu hanya hidup di masyarakat agraria nanam padi orang yang punya padi yang punya sawah 10 orang kongsi bikin kerjakan sawahku dulu besok kita keroyokan gotong royong ngerjakan sawah kau besok ke sawah dia sawah nggak dibayar supaya semua sawah beres kalau dikerjain sendiri kan susah maka gotong royong gotong royong itu cuman untuk masyarakat pertanian itu pun zaman kuno kalau zaman sekarang nggak perlu pakai traktor nanam pakai traktor nyangkol pakai traktor manen pakai traktor gini gini gini gini keluar jadi padi pak saya ah bikin rusak aja kau katanya di masyarakat industri nggak perlu gotong royong. Gotong royong hanya di masyarakat agraria, betul? Mau kau ganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang kebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ujung-ujungnya nanti pakai cadar nggak boleh, bukan budaya Nusantara. Celana cingkrang nggak boleh, bukan budaya Nusantara. Nanti imamnya pakai sarung aja ya nggak, nggak pakai baju, pakai baju wayang. Allahu Akbar. Nah berkebudayaan lagunya lagu Jawa kulia ya hal kafirun la putu ma ta'budun kita tolak nggak? tolak nggak? jangan berubah tetap fokus di, Plesetkan sedikit, pecat dan kucurkan lain. Saya ini dipecat dari MUI, untungnya apa untuk negara? Digaji nggak? Di MUI nggak digaji. Apa untung ruginya negara kalau saya dipecat? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Bukan pejabat publik aku, betul? Emang otak kalau udah kebanyakan disepsi tank begitulah. Mereka punya alat untuk menghancurkan umat Islam. Strategi mereka. Ibarat mata kapak Bapak Ibu. Mereka ingin menumbangkan pohon besar ini, tapi hanya punya mata kapak. Yang kalau mereka nekat memegang, memegang langsung dengan tangan mata kapak tadi, lalu dipukulkan ke pohon. Yang tumbang pohonnya apa tangannya? Tangannya Bapak Ibu. Maka mereka membuat strategi ini pohon banyak rantingnya. Nah, ranting itu cocok kalau dibikin pegangan kan? <laughs> diambil tuh. Jadi untuk menebang pohon itu diambil dulu rantingnya. Dibikin jadi pegangan kampak ya. Dipukulkan ke pohon yang akan ditumbangkan. Tumbang tidak pohonnya? Begitulah strategi mereka menghancurkan umat Islam hari ini. Gak mungkin umat Islam Indonesia ini diserang langsung. Bangkit mereka. Karena mereka mayoritas lihat komando 411212 kumpul semuanya di Jakarta, betul? Ada strateginya tadi. Ambil orang Islam yang bisa dibeli iman Islamnya dengan pangkat, dengan jabatan, dan dengan triliunan. Cuci otaknya, Pak. Udah udah tercuci brainwashing, masukkan ke tubuh umat Islam. Tuh lihat. Banyak nama mereka. Ya, saya nggak nyebut Abu Janda enggak ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Munculan tokoh-tokoh oportunis yang menjadi bagian dari tidak sadar menjadi agen mereka. Ini fitnah akhir zaman. Dan beginilah cara mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa. Maka bukan hanya kekayaan alam yang mereka eksploitasi dari umat Islam, Bukan hanya keringat yang mereka peras. Tuh lihat di pabrik-pabrik yang jadi buruh siapa? Kita umat Islam Indonesia. Yang punya pabrik-pabrik itu siapa? Kita bisa melihat. Bukan hanya keringat kita yang dikuras habis. Dan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas. Akidah kita juga dikuras habis Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Allah Akbar. Inilah fitnah yang tadi Muhammad Rasulullah mengatakan ummati ummati ummati inilah pada akhirnya umat Islam wal yang za'annal mahabbata min suduri alaikum Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kalian mayoritas tidak lagi menjadi ketakutan bagi musuh-musuh Islam. Karena kita sudah dipecah belah kan? Tadi dengan frame nasionalisme, ada lagi ormas, optor, op, orpol, madhab, sekte, makin mudah kita diadu domba. Solusinya cuma satu, kembali pada pangkuan Quran dan Sunnah. Tegakkan apa yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraq. Berjamaah di bawah satu sentral komando pemimpin kita. Di saat itu kita buktikan Islam rahmatan lil alamin. 13 abad Islam memimpin dunia. Ada pembantaian dilakukan umat Islam seperti Israel membantai Palestina? Tidak. Terjadi tidak perang dunia selama tiga periode? Tidak ada. Justru ketika Barat memimpin dunia, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Perang dunia ke satu kedua terjadi. Betul Bapak Ibu? Jadi siapa yang layak memimpin peradaban manusia? Kita apa mereka? Kita umat Islam. Takbir. Makanya Rasulullah tidak senang ketika mereka Jibril berkata, "Fakat sami'tu itu wa qad Aku mendengar Allah azza berfirman, haramtul jannata ala kulli syahsin qabla ayyadhulu fiha ummati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad memasukinya, umat kekasih itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu ini karunia yang sangat luar biasa. Lalu faktanya, bagaimana nasib umat Islam hari ini? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya minta izin menampilkan ini. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan, kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi atau agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karl Kossuth mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, perangan, dan uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah. Ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama yang benar-benar kita berkegiatan. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali maha akbar, maha karya dari para ulama terdahulu.